Sore Pak Hendra. Yap. Ya silakan Pak. Ya kalau saya kan cuma bisa kasih komentar singkat aja. <clears throat> Jadi bukan putusannya aja yang cacat hukum. Mental karakter hakimnya pun udah cacat. Contohnya kan gajinya kecil ya orangnya pada kaya-kaya kok. Apalagi yang mau diharapin Pak. Kalau mau ini paling tinggal berjuang aja sendiri. Sudah nggak ada komentar lain dari saya. Kalau melihat republik ini mah hukumnya ya ini cuma negara hukum namanya doang isinya mah udah nggak karu-karuan seperti yang tadi bapak bilang kan sebenarnya ironis jangankan isi putusannya syarat formilnya aja sudah cacat seperti tadi salah tulis nama ya enggak halo ya itu kan nggak ada alasan apa apa pak semua itu kan harus teliti gitu loh pak sudah ada yang kembali bergabung halo pak Aryo Halo, selamat sore Pak. Silakan Pak Aryo. Ya, memang ini Pak Bangsa ini lagi bingung kayaknya. Jadi ada yang mau bener malah jadi nggak bener. Ada yang nggak bener jadi keplinger begitu Pak. Ini ya itu, memang sebetulnya bangsa ini eh, dalam aroma kutukan. Ini kutukan dari nenek moyangnya sendiri 500 tahun yang lalu. Pas anu sampai sampai saat ini kutukan itu memang sudah beraroma banget gitu. Kayaknya bingung semua, padahal kan semua S1, S2, S3, presidennya juga hebat. Kenapa bangsanya kok jadi malah nggak bener gitu. Dari saya terima kasih.